PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-17 ini menampilkan Narto Bantul sebagai Panjun, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Benny sebagai layang suta, dibantu oleh Wenda Lubis, Mogan, dan Rifki. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Panjun ditolong oleh pendekar aneh yang merahasiakan namanya. Tapi baru saja mereka berbincang, si pendekar aneh melesat ke atas pohon. Dan tidak lama kemudian muncullah seekor harimau, matanya garang, memandang dengan laparnya. Pelan-pelan harimau itu mendekatinya dan Panjun menggigil ketakutan. Uh, uh, jangan, uh, jangan, uh, tol, tol. Uh. Ah, matilah aku. Ah, astaga. Harimau itu menerkam pohon. Ah! hanya Tuhan penolong yang menghajar harimau itu. Iya, aku sudah lama mengincarnya. Daging harimau itu enak dimakan dan berhasiat penyembuh luka. Lihatlah harimau itu. Hmm, tidak berdaya. Ah, tunggulah di sini sahabat. Aku akan menguliti harimau itu. I iya penolongku. Hati-hatilah. ilmu pukulan apa sebenarnya yang dimiliki pemuda aneh itu. Tahu-tahu harimau yang menyerangku terbang di atas kepalaku, seperti didorong kekuatan raksasa. Tentu dia bukan orang sembarangan. Sekali pukul, tidak berdaya. Uh, Tuan Penol? Ya? Kau begitu cekatan menguliti eh, daging harimau itu. <laughs> Dulu semasa kecil, aku sering membantu ayahku menguliti kambing. Jadi tidak berbeda jauh. Itu hanya kebiasaan saja, sahabat. Ayo, makanlah daging ini. Supaya badanmu hangat dan peredaran darahmu lancar. Kau terkena pukulan tapak geni, sahabat. Iya, pukulan tapak geni. Kejam sekali Layang Suta kepadaku. Benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kau mengenal Layang Suta yang menghajarmu itu? Iya. Hmm. Dia teman sepermainan. Dia putra pemilik kebun cengkeh. Ayahnya orang kaya. Dari kecil dimanjakan. Dan setelah masuk menjadi prajurit perwira keraton Sukawarni, tindakannya menjadi semakin kasar dan angkuh. Uh, aku dengar Kau menolak untuk membayar pajak. Kenapa bisa begitu, sahabat? Setengah bulan yang lalu, saya telah melunasi pajak kepada pendahara negeri. Hmm. Tapi tiba-tiba datang layang suta menagih lagi. Apakah tindakan ini dibenarkan? Hmm, menarik sekali. Pasti di belakang layang suta ada tujuan tertentu. Menurut keterangannya, untuk menambah dana yang diserahkan kepada Maharaja Indraprasta hmm. yang akan memindahkan ibu kota ke Galuh. Ini harus dicegah. Tidak boleh rakyat menjadi korbannya. Begitulah sahabat penolong. Aku menolak membayar pajak supaya layang suta mengerti tujuanku untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Oh, sayang sekali. Aku tidak berkesempatan menghajar laki-laki sombong itu. Karena aku mengkhawatirkan luka-lukamu yang begitu parah, sahabat. Terlambat sedikit saja membawamu kemari. Racun pukulannya akan menghanguskan jantungmu. Mengerikan sekali ilmu pukulannya. Saya telah berhutang budi kepadamu, Tuan Penolong. Jangan pikirkan soal budi hidup di kolong langit ini. Sesama manusia adalah untuk saling tolong-menolong, bukan saling membunuh dan membodohi yang lemah. Indah sekali kata-katamu itu. Menyehatkan dan menyegarkan pori-pori lukaku, Tuan Penolong. <laughs> Ayo, teruskan. Habiskan santapan ini. Uh, iya, iya penolongku. <laughs> Siap! Lancar kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! Aduh! Saya sakit batu Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum nih! Bombat! Bomnya batuk! Pasti sembuh! Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar, bekerja sekuat bom. Bombar, bomnya segala macam batu. Produksi KB Pharma. Setelah dikuliti, daging harimau itu dipanggang. Mereka makan sambil memperbincangkan keangkuhan Layang Suta. Panjun dan penolong aneh tidak setuju dengan tindakan Layang Suta yang sewenang-wenang itu. Setelah menyantap daging harimau, Panjun disuruh tinggal di kubu kecil di pinggiran Sungai Mundang. Sedangkan lelaki aneh itu menuju pusat kota Mundu. Kita tinggalkan Panjun dan penekar aneh itu kita beralih mengikuti sepak terjang layang suta di utara wilayah Sokawarni. Oh, uh, lepaskan, lepaskan. Uh, uh, jangan kurang ajar kepadaku. Ah, ah, Eh, kenapa kau membangkang keluar rumah? Eh, sayang, perempuan cantik begini melawan kepada prajurit keraton. Huh? Kau tidak mempunyai tata kerama. Apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Suamimu telah ditangkap, tidak bisa membayar pajak. Nah, sekarang kaulah gantinya untuk membayar pajak-pajak itu. <laughs> Ayo ikut aku. Eh? Kau tentu akan hidup bahagia <laughs> dan tidak pernah kekurangan. Hmm? <laughs> Fih, siapa judi mengikuti jahanam seperti kau? Oh, lepaskan, lepaskan tanganku ini. Tidak, Ayo ikut aku keluar. Kau harus bertemu pimpinanku. Ayo keluar. Oh, tapi jangan diseret begini. Aku bukan binatang. <laughs> Oh, lepaskan, lepaskan tanganku. Tidak ada hati untuk seorang pembangkang sepertimu. Ayo cepat keluar. Ha? Hmm, hmm, ayo. Ah, prajurit Bawa kemari perempuan itu. Siap. Ayo menghadap pimpinan kami. Ayo jalan. Hmm. Ah, setan hey. kalian. Hmm. Menyeretku seperti seekor binatang. Uh. Fih. Berdebah kau menghinaku. Berani meludahiku. Kuajar kau. Ya, Ohan. Jangan kau teruskan. Hai perempuan cantik. Kemarilah. Aku ingin menanyaimu baik-baik. Iya, iya. Tapi saya jangan diperlakukan seperti binatang. Apa salahku yang sebenarnya? <laughs> Kalau tidak bersalah, tentu kau tidak diseret begitu rupa, Manis. <laughs> Siapa yang tidak mematuhi peraturan berarti membangkang kepada kerajaan Sokawarni. Lalu kesalahanku apa? Suamimu. Suamimu belum melunasi pajak. Menurut peraturan negeri ini, kalau suaminya tidak bisa membayar pajak, dibebankan kepada istri atau anak-anaknya. Peraturan tidak adil. Sedangkan aku mempunyai penghasilan dari upahan, pemetik cengkeh. Hasilku tidak cukup untuk membayar pajak. Nah, <laughs> jika begitu, memaksa tubuhmu untuk pengganti pajak itu, perempuan cantik. <laughs> Tidak, aku tidak sudi. Lebih baik aku mati daripada kalian jamah. Ah, kau boleh mati, tapi sebelum itu, <laughs> kau harus melayaniku dulu, perempuan cantik. Hmm? <laughs> Ayolah, mendekatlah kemari. Ah. Jangan takut. Tidak. Ayolah. Kalian telah menyalahgunakan perintah raja. Kalian serakah, angkuh dan angkara. Ah. Kemarahanmu itu ah, membuatmu semakin cantik. Ah. Terpaksa aku melumpuhkanmu dengan cara ini. Ah, Bunda Kulino, menjadi lunglai setelah pundaknya ditotok oleh jari-jari layang suta. Setelah itu layang suta menyuruh kedua prajuritnya untuk membawa ke markasnya di perbatasan. Di wajah layang suta membias senyum bajingan, senyuman laki-laki yang sedang dilanda nafsu birahi. Hmm, semua hasil pajak telah terkumpul dan perempuan cantik itu dalam penjagaan ketat. Bagus. Bagus. Nah, sekarang kau pimpin untuk melakukan perondaan di sekitar tempat ini. Kalau ada yang mencurigakan, lekas lapor kepada. Siap melaksanakan perintah. Oh, sebentar lagi malam tiba. Ah, sebaiknya kulihat dulu keadaan perempuan cantik itu. Prajurit, bagaimana keadaan perempuan itu? Belum sadarkan diri. Masih berbaring di atas pembaringan. Hmm. Iya. Biarlah dia sadar sendiri. Jagalah dia baik-baik. Aku mau pergi sebentar ke kota raja melapor kepada Sang Prabu. Siap melaksanakan perintah. melihat perempuan yang ditawannya belum sadarkan diri. Lalu dengan kuda putihnya, Layang Suta melesat ke kota raja. Sepeninggal Layang Suta, sesosok tubuh berkelebat memasuki markas di tepi hutan perbatasan itu. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rokaro terus? Ketel-ketel ya? Itulah mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Penuh kadas kurap Oleskan kan panas gatal jamur kulit Pasti lenyap dengan Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pimpinan kita lah yang sudah mencari markas di perbatasan di tepi hutan angker ini. Hmm? Hmm, entahlah. Mungkin ini merupakan siasat tugas-tugasnya. Tapi ini di luar tugas. Maksudmu? Kenapa hasil penarikan pajak-pajak itu tidak langsung diserahkan kepada Prabu rangga banu Serta tawanan perempuan itu, untuk apa? <laughs> Kau tahu sendiri, gaji di keraton berapa sih? Lalu perempuan itu? Hmm, Ya, sambil menyala minum air. Oh, gila. Bikin kita ngiler saja. <laughs> Jangan khawatir. Kita pasti kebagian sisanya. Hmm? Oh, orang bawahan selalu kebagian sisa. Oh, nasib. Sobat, hmm. kita lihat tawanan kita. Kalau sudah sadar, kita harus memberi makan. Ini perintah Layang Suta. Ah, lihat saja sendiri. Aku lagi asik dengan lintingan tembakau pembagian keraton. Dasar pemalas kau. Ah, tembakau keraton yang istimewa. Ah, seumur hidupku baru merasakan nikmatnya tembakau seperti ini. Ah. tubuhnya terbaring dengan tenang. Ah. Tubuh itu menghanyutkan laki-laki yang memandangnya. Ah, ada yang datang. Mungkin utusan dari keraton. Hei, sobat! Hmm? Buka pintunya! Mungkin utusan keraton yang datang kemari. Ah, lagi tanggung nih. Bukan main balasnya kau ini. Ah, maaf, saya tersesat. Bolehkah saya numpang tanya? malam Malam-malam begini, siapa yang mau kau cari? Saya sedang mencari seseorang. Mungkin Tuan Prajurit tahu tempatnya. Cepat katakan, siapa yang kau cari? Saya sedang mencari Prabu Sana. Mungkin Tuan Prajurit tahu? Prabu Sana? Iya. Oh, aku baru mendengar nama itu. Hmm, pertanyaan Anda mencurigakan sekali. Ah, baiklah, kalau Tuan Prajurit tidak tahu. Permisi. Uh, tunggu sebentar. Ah, lenyap. Aneh sekali. Oh, mungkin penunggu hutan angker ini